Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Asif Raja rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Kembali kita lanjutkan <clears throat> mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidzi rahimallahu taala dengan penjelasan dari Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizahumallahu taala. Kita masih di bab yang ke-38 tentang begadangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis yang ke-253, hadis panjang yang terkenal dengan sebutan hadis Ummu Zara. Ya, dikarenakan hadis ini cukup memiliki mufrodat yang gharib, yang langka, yang jarang kita jumpai. Ya, maka kita akan baca Sarasa Abdul Razak terlebih dahulu baru setelah selesai kita akan kembali ke matan. <clears throat> Ya. <clears throat> Hadal hadis, hadis ini masyhur terkenal di kalangan para ulama dengan sebutan hadis Ummu Zara. Bahkan di antara ulama ada yang menyendirikan hadis ini untuk dibahas bi musannafin khasin dalam satu buku karangan tersendiri. Ini ada buku khusus isinya kajian dan penjelasan untuk hadis Ummu Zara. Contohnya adalah Lihat eh, likat sorti fawaid karena demikian banyak petikan faedah pelajaran yang bisa diambil. Contohnya ada Al-Qadiyat Al-Maliki rahimallahu taala. Beliau punya ya, karya, punya buku judulnya Buryat Ra'id lima Tadamannahu hadisu Ummu Zara' minal fawaid. Ya. Bekal seorang pemimpin, ya, Buryat Ra'id berisi kandungan fawaid eh, yang terkandung dalam hadis Ummu Zara. Eh, ada juga ulama yang mensarahnya eh, dimnan mustaufian fihi al-kalama dengan muatan yang mustaufian lengkap fihi al-kalama pembicaraannya penjelasan yang panjang lebar Contohnya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar di kitabnya Fathul Bari. Wahadal khabar at-tawil dan hadis yang panjang ini yang atau berita atau cerita yang panjang ini disebutkan oleh Aisyah radhiallahu anha pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sejumlah perempuan ya, fi naba'i kulli wahidatin minhunna ketika masing-masing dari perempuan tersebut menceritakan tentang suaminya. Dan yang jadi sisi pendalilan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan cerita ibunda Aisyah yang menceritakan tentang ya, ya, ya, tentang ya, eh, 10 atau 11 wanita dengan suami dengan tipikal suaminya masing-masing. Nabi menyimaknya memperhatikannya dalam rangka mu'anasatan laha. Menyenangkannya. karena satu hal yang tidak menyenangkan, orang asik cerita tiba-tiba e, namun orang yang e, mendengarkannya tidak mau menyimaknya. Namun orang yang cerita itu akan semangat bercerita dan merasa happy, gembira dan bahagia ketika dia melihat orang yang mendengarkan ceritanya itu ya, antusias, perhatian, ya, maka dia akan semakin semangat bercerita. Dan ini adalah bentuk bagusnya perilaku Nabi. Bagusnya perlakuan Nabi kepada istrinya, menyimak cerita panjang istrinya. Ya, maka di antara akhlak mulia suami, teladan yang Nabi contohkan dalam hadis ini adalah hendaknya seorang suami itu menjadi e, pendengar cerita yang baik e, dari istrinya. Perempuan e, secara umum suka bercerita, menceritakan apa yang terjadi di rumah dan sebagainya. Maka suami yang baik adalah yang menjadi pendengar yang baik. Fihi isinya ada sebelas perempuan kumpul di satu tempat. Lantas mereka membuat kesepakatan, membuat komitmen bahasanya mereka tidak akan menyembunyikan berita tentang suaminya sedikit pun. Baik e, keadaan suaminya itu adalah satu hal yang terpuji atau atau satu hal yang tercela. Faminhuna man dzakarat maka di antara sebelas wanita itu ada yang menyebutkan suaminya dengan pujian. Ada yang memuji suaminya. Dan ada yang mencela suaminya. Dan ada yang menyebutkan dua-duanya. Sisi terpuji dan tercela pada suaminya. Maka wanita pertama mengatakan, Zauji lahmu jamalin rasun rasin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlun yurtaqa wala saminun fayuntaqalu syabahat maka e, wanita ini menyerupai menyerupakan suaminya dengan hadat tasbih satu penyerupaan yang pencobaan ini menjelaskan anahu nama ma'aha bahasanya suami ini bersama istrinya adalah seorang yang jarang memberi manfaat dan manfaat dan kebaikan. Eh, suaminya adalah seorang suami yang bukanlah seorang suami yang baik pada istrinya. Bukan suami yang namun suami yang jarang berbuat baik kepada istrinya. Maka dia serupakan suaminya dengan daging unta. Kenapa dipilih daging unta bukan daging kambing atau yang lain? Li'anna aghladu minal lahmi dha'ni. Karena dia lebih tebal, lebih alat daripada daging daging kambing dan yang lain. Wawa ma'adzalika di samping itu sudah alat karena dia daging unta, dia ghathin atau ghathun. Rason artinya hazilon kurus, onta yang kurus. La yustasar eh, la yustasaru min huzalihi. Eh, maka tidak mudah tertelan karena kurusnya. Karena faktor kurusnya. Ditambah lagi daging ini ada di puncak gunung. Wakrin yang sulit untuk didaki laisa bisahlin taqa maka ini, ini, dia bukalah satu laisa bisahlin bukalah di tanah datar taqa maka tidak boleh tidak harus naik ke gunung itu. Dia tidak berada di lembah, di tanah datar, namun dia berada di puncak gunung. Mau tidak mau, kalau mau mengambilnya harus naik. Namun setelah bersusah payah sampai di puncak, ternyata itu adalah ya, daging alat ya, yang tidak mudah untuk tertelan. Ya. Wala daging itu juga bukan daging yang gemuk, sehingga layaklah kemudian daging tersebut untuk dipindah. Layaklah orang bersusah payah naik ke situ dapat daging yang gemuk untuk kemudian dipindah ke tempat yang lain. Laukana saminan seandainya daging oh, itu yang dicari daging yang gemuk, nafisan yang berharga, bernilai, toyiban yang enak, maka satu hal yang mungkin orang bersusah payah menjalani kota su'ud bersusah payah kota su'ud untuk mendapatkan kesulitan naik untuk mendapatkannya. Namun ternyata itu daging unta yang kurus sehingga tidak layak orang untuk bersusah payah mendapatkannya. Maka wanita ini berisarat dengan perumpamaan ini menunjukkan sedikitnya kebaikan suami pada dirinya dan betapa terjalnya akhlaknya, betapa susahnya akhlak si suami. Susah akhlak suaminya dan perilaku suami pada dirinya. Dia keras dan kasar atau dia kasar dan keras atau uh, eh, fadadah keras, rildah kasar maka dia adalah laki-laki yang temperamen, ya, suka KDRT, ya, meskipun ya kadang baik, ya. namun eh, baiknya jarang-jarang. Maka istri mau bersusah payah mencari ridho suami, kayaknya kok ya, ya, mbak, eh, susah payahnya tidak imbang dengan apa yang didapatkan. Ya. Ya, seandainya eh, su, uh, suam istri ini mau bersusah payah untuk mengambil simpati ya, dan cinta suaminya, maka energi yang dikeluarkan, derita yang dijalani ya, itu tidak imbang dengan kompensasi ya, timbal balik yang akan didapatkan. Ya sudahlah, biarin aja. Ya. Ya. Itu suasana rumah tangganya. Ya, boleh jadi rumah tangga yang hambar tanpa cinta. Ya. Namun kenapa tetap awet? Ya boleh jadi karena anak-anak, boleh jadi karena uh, pertimbangan sosial ya, daripada statusnya janda ya lebih baik ya, punya suami seperti itu. Lumayanlah cuma punya status sosial ya, punya suami ya, daripada ya, status yang negatif janda. Nah. Padahal apakah dia ada adakah sesuatu yang diharapkan dalam rumah tangganya dari suaminya? Tidak ada. Hmm. Ya, maka e, wanita pertama mengatakan zaujilah mujamalin suamiku seperti daging unta rosin yang kurus ada di puncak jabalin gunung wa'rin yang sulit untuk didaki la sahlun dia bukan di tanah datar tanah landai yurtaka ya, namo uh, uh, sehingga kemudian bisa kemudian dinaiki dengan gampang atau didapatkan dengan mudah bukan pula dia daging yang gemuk yang layak orang untuk berkorban bersusah payah untuk sampai atas kemudian memindahnya dan membawanya ke tempat yang lain Sedangkan perempuan yang kedua mengatakan Zaujila Abu thukobarohu Ya, suamiku aku tidak mau menceritakan tentang beritanya dan keadaannya. Ini akhafu ala adharahu. Karena jika aku cerita aku khawatir tidak membiarkannya. Semua cerita semua. Ya, dukuliti habis-habisan. Ya. In azkurhu, adkurhu ujarahu wa bujarahu. Karena jika aku menyebutkan suamiku maka akan aku sebutkan semuanya ujarahu wa bujarahu kita lihat penjelasannya. Inilah wanita yang kedua. Eh, dia gambarkan bahasanya suaminya itu sangat banyak sisi negatifnya. Nah, sangat banyak sisi negatifnya, jeleknya banyak banget. Nah. Seandainya dia membukakan pintu untuk menceritakan kejelekan suaminya, maka ceritanya panjang banget. Nah, maka ceritanya panjang. Ya, oleh karena itu dia katakan, aku khawatir jika aku cerita tentang gimana suamiku, maka aku tidak akan tinggalkan. Tidak ada yang tidak aku ceritakan. aku ceritakan semua dan jika aku ceritakan semua, jika mulai sedikit maka nanti akan keterusan. Ya, jika diceritakan semua maka panjang sekali. In azkurhu jika aku menceritakannya azkur ujarahu wa bujarahu. Ay artinya lau anni fatah hadal bab seandainya aku buka pintu ini pintu tentang cerita kejelekan suamiku maka aku akan menceritakan kepada kalian tentang ujar dan bujarnya. latolal hadisu sehingga panjanglah ceritanya. Daripada panjang-panjang, maka aku cukupkan dengan cerita global di atas. Intinya suamiku ya, sangat banyak kejelekannya. Maka di sini tidak dijelaskan tentang ujar dan bujar. uh, ujarah ujarah itu makna asalnya nafkhatun fi tiupan di punggung sedangkan bujarah itu nafkhatun fi sarati tiupan di pusar Nah, ujarah dan bujarah ini sudah biasa dipakai dalam bahasa orang Arab satu paket dalam pengertian al-humum wal ahzan. Kegalauan dan kesedihan. Namun kata al-asma'i keduanya dipakai dalam pengertian al-ma'ayib kejelekan-kejelekan. Al-Khattabi mengatakan yang dia maksudkan adalah e, kejelekannya yang kelihatan dan rahasianya yang tersembunyi. Maka yang pas mungkin keterangan Al-Khattabi yang terakhir Ujarah itu maknanya adalah tiupan di punggung. Ya, nyebul di punggung. Maknanya adalah kejelekan yang kelihatan. Bujarah tadi meniup pusar dan pusar tertutup. Maka maksudnya adalah rahasia-rahasianya yang tersembunyi. Maka jika aku mulai cerita, nanti aku akan asik cerita. Kalau aku asik cerita, ceritanya panjang. Ya, nanti akan aku beberkan semua rahasianya baik yang eh, kejelekannya baik, baik yang kelihatan ataupun yang tersembunyi. Maka karena aku nggak mau panjang-panjang ya cukup ya kalimat general dan global di atas. Kemudian wanita yang ketiga mengatakan suamiku asan asan nak asan nak itu artinya jangkung panjang tulan mazmuman namun panjang yang jelek, terlalu jangkung. Fahuwa ala ghairi aklin dan suamiku ini adalah seorang yang tidak berakal dan seorang yang ghairu rozana tidak dominan akalnya lebih dominan perasaannya. Ya, dia seorang yang tidak terkontrol. Ya, dia tidak terkontrol lalu dengan perasaan dan bukan seorang laki-laki sebagaimana normalnya laki-laki yang mengedepankan akal sehat, pertimbangan masa-masa dan seterusnya. Oleh karena itu, bukti kalau suamiku itu tidak berakal, jika aku ngomong tentang dia, aku otomatis akan dicerai. Ya. Jika aku ngomong kemudian eh, ngomong-ngomong tentang dia, dia tahu, nah maka yang keluar langsung kata-kata cerai. In an, antik bishayin min akhbarihi jika aku bercerita dan berbicara tentang satu tentang keadaannya dan tindakannya, utolak aku akan diceraikannya. Wa in askut namun jika aku tidak curhat, aku tidak ngomong, tidak cerita, ini aku cuma diam saja, ualak maka aku digantung. Ini aku digantung. Artinya jika aku diam, maka aku diam ala madadin wa ala kohrin. Dalam keadaan susah dan dalam keadaan kohrin tertindas dan menderita. Wa kunu ingdahu aku di sisinya, di sisi suamiku itu seperti wanita yang nggak jelas statusnya, digantung. Alati lam yutalliqha zaujuha yaitu wanita yang tidak dicerai oleh suaminya sehingga bisa nikah dengan laki-laki yang lain. Namun dia juga bukan laki-laki yang mempertahankan istrinya dengan menunaikan hak-hak hak-hak rumah tangga. Iya. Maka ini serba serba salah. Jika kemudian de, de, komentar negatif di belakang ketahuan, maka dicerai. Namun jika dipendam maka dipendam dalam derita. Nah, dipendam dalam derita. Dan statusnya muallaka seperti wanita yang dibuat menggantung tidak jelas statusnya. Wanita yang ketiga mengatakan Suamiku seperti malam sebuah malam di daerah Tihamah. Seperti sebuah malam di daerah Tihamah. Tihama adalah satu mantiqah daerah munkhafidah landai yang terletak antara Laut Merah dan gunung-gunung di daerah Hijaz dan Yaman. Maka jazirah Arab itu secara umum dibagi menjadi beberapa wilayah besar ada yang disebut dengan Hijaz. Ya, gampangnya adalah Mekah dan Madinah. Ada daerah Tihama, yang tadi telah disebutkan. Ya, kemudian ada namanya daerah Najd yang sekarang letaknya di Riyadh dan sekitarnya. Ya, kemudian ya, ya, maka itu pembagian wilayah Jazirah Arab. Maka dia serupakan suaminya seperti sebuah malam di daerah Tihama. Ya, bagaimanakah gambaran malam di daerah Tihama? Qalat la harun wala korun. Ini panas tidak, dingin juga tidak. Korun itu maknanya dingin. Ya, contoh korun yang maknanya dingin adalah kuratu ayun kurotu ayun. Kurotu ayun itu artinya yang mendinginkan. Kurah di situ artinya dingin. Yang mendinginkan mata atau mendinginkan jiwa. Ailai laisal bil hari wala bil barit. Tidak panas, tidak dingin, namun sedang-sedang. Maka demikianlah suaminya dia seorang yang proporsional dalam bersikap dan dalam berinteraksi bersamanya. Wala makhafata tidak ada rasa takut. Artinya aku tidak memiliki menjadi dari suamiku kekhawatiran, ketakutan. Dia bukan seorang yang keras, suka KDRT, suka uh, membentak dan sebagainya. Maka tidak ada yang ditakuti. Maka aku tidak merasa takut eh, pada satupun dari dirinya. Dan tidak pula ada rasa bosan. Sama maknanya malal. Itu bosan. Layah sululi malalun ingdahu. Maka aku tidak pernah merasa bosan berumah tangga bersamanya. Bisa babi tidak lihi karena dia seorang laki-laki yang proporsional. Seorang yang nyaman. Maka dia puji suaminya. Dia puji keadaan rumah tangganya yang enak. Tidak pernah ada bosan berumah tangga dengan suaminya tersebut. Tidak ada juga kekhawatiran dan ketakutan. Kemudian wanita yang kelima mengatakan, suamiku jika masuk ke rumah fahida seperti fahad, seperti macan tutul. Wa in kharaja jika keluar rumah asida seperti singa. Walayas yas'alu amma ahida dan dia tidak pernah dia bertanya tentang apa yang eh, tentang apa yang dia tinggalkan. Ya, maka wanita ini mendeskripsikan suaminya bahasanya ketika suaminya masuk rumah seperti fahad. Satu hewan yang telah diketahui. Dan jika keluar maka keluarnya seperti singa. Sebagian ulama pensara hadis ini ada yang menganggap deskripsi ini adalah pujian dan sanjungan. Faka'annaha sehingga maknanya seakan-akan wanita ini menggambarkan suaminya ketika dia masuk ke rumah dia gambarkan sebagaimana macan tutul. Min haitsu takarum yaitu mulia. Wal ihsan berbuat baik dan dia pergaulan yang baik. Dan ketika keluar seperti singa dari sisi berani. Dan dia tidak pernah bertanya tentang apa yang dia tinggalkan karena banyaknya toleransinya. Dan demikianlah pendapat mayoritas pensarah hadis ini. Waminhum sebagian ulama ada yang menganggap bahasanya sebagian dari hal ini adalah pujian, sebagian lagi celaan. Maka dia serupakan suaminya dengan singa dan ini pujian. Yaitu ketika dia keluar rumah. Dia adalah seorang yang sejaah, punya keberanian ketika dia keluar rumah, maka ini pujian. dan dan dia serupakan suaminya dengan Fahad ketika masuk rumah dan ini adalah celaan. Kalau e, pendapat yang kedua ini mengatakan sifatnya Fahad itu jika dia masuk ke dalam gua maka tidak ada aktivitas kecuali tidur. Nah. Gak ada kerjaan kecuali tidur. Wah, maka ketika dulu rumah, masya Allah, ya, sibuk, ya, macam-macam. Ya, sampai di rumah, ya, itu cuma ditinggal tidur. Ya, pernah diajak cerita, tidak pernah dibantu, tidak pernah. Ya. Demikian juga sikap dia yang tidak layak tafakkadu tahu, tidak pernah ngecek rumahnya. Apa yang telah terjadi saat dia tinggalkan. Ketika dia keluar rumah, tadi ada apa saja? Gimana kondisi rumah, gimana cerita tentang anak-anak dan seterusnya selama saya tinggalkan. Tidak pernah ditanyakan. Dia tidak pernah tanya tentang keadaan rumah, tentang keadaan anak, keadaan beras, keadaan ini. Tidak pernah ada yang ditanyakan. Maka sikap dia yang tidak yatafaqqadu tidak pernah mengecek rumahnya dengan tanya kepada istrinya dia arif sehingga dia mengetahui kekurangannya dan e, atau kekurangan rumah dan kebutuhan rumah ini juga celaan yang lain. Ya, ini ada dua pendapat tentang e, tentang makna kalimat ini. Pendapat yang pertama mengatakan seluruhnya totalitas adalah pujian. Pendapat yang kedua mengatakan ini, ini e, sepertiga pujian, dua pertiga tiga celaan. E satu kalimat itu pujian, dua kalimat kalimat celaan. Kemudian qalat as-sadisah adapun e, wanita yang keenam Maka wanita yang keenam kata istrinya Zauji suamiku jika dia makan lafa dia menggulung atau melipat eh, hatihi wanita ini mencela suaminya Dia celah suaminya, bahasanya suaminya jika masuk ke dalam rumah tidak ada yang dia pikirkan kecuali makan, kecuali perutnya. Maka oleh karena itu dia katakan jika dia makan lava, dia melipat. Artinya jika dia duduk untuk makan, maka akan dia lipat dan dia habiskan semua yang ada di depan makanan. Di depan, depan di depannya. menatoam semua makan yang ada di depannya. Bahkan yastaksihi. Dia betul-betul habiskan, habis tanpa tersisa. Habis, yastaksihi. Yastaksihi artinya totalitas. Tidak ada yang disisakan. Habis-bis betul-betul habis. Wa in syariba jika dia minum istafa juga menghabiskan. Artinya jika dia minum dia tidak sisakan sedikit pun minuman, semuanya habis semua. Balias yastaksih bahkan dia habiskan secara total. Jika dia tidur iltaffa, dia menutupi diri. Artinya jika dia tidur, dia dia berbaring untuk tidur, maka dia berkemul dengan bilihafin wahdahu fi zawiyatin minal baiti dengan selimut dia dia tidur sendirian di pojok rumah. Nah, fi zawiyatin minal bait di salah satu sisi rumah. Artinya dia tidak pernah tanya tentang istrinya. Pokoknya tidur saya mau tidur. Nah, dia tidak mau diganggu oleh istrinya. Wala yulijul kafal ya'lamal batha. Dia tidak pernah memasukkan telapak tangan untuk mengetahui al-batha. Apa yang tersebar artinya layatafak yatafaqqadu dia tidak pernah mengecek suaminya atau istrinya, tidak pernah yu'anis membuat nyaman, tidak pernah ngobrol, guyon-guyon sama istrinya. Tidak pernah yudaib, tidak pernah bercanda-canda dia lama untuk mengetahui apa yang ada pada diri istrinya lagi sedih ataukah tidak, lagi galau ataukah tidak. Ya, kemudian wanita yang ketujuh Zauji suamiku ayayau ya, dari kata-kata al-ayyi al-ayyi artinya al-inhimak asik fisyar dalam kejelekan au ayayau dari kata-kata atau ghayayau dari kata-kata ghay ya, itulah orang yang tidak mendapatkan petunjuk Tobaqa artinya adalah ahmak humkon mutbiqan. Tolol dengan ketololan yang sempurna. Mutbek itu artinya tidak e, pernah hilang. E, junun mutbik itu artinya gila yang terus menerus tidak pernah sadar. Ini tololnya muhbik, nah, berarti tolol terus. Tidak, karena ada yang ya banyak tololnya namun kadang keluar pinternya gitu. Nah ini tidak. tolol terus tidak pernah pinter. Kuluda'in lahu da'un Semua penyakit baginya adalah penyakit. Artinya tidaklah terlintas dalam pikiran kalian wahai kawan-kawanku tentang satu penyakit dan celaan dan satu hal yang negatif pada laki-laki kecuali itu melekat pada suamiku. Nah. maka bayangkan yang namanya suami yang laki-laki yang tidak baik eh, itu seperti apa kelakuannya. Nah semuanya itu ada pada suamiku. Eh. Lengkap sudah semuanya ada pada suamiku. Sajaki Asaju itu adalah luka di kepala. Fal lagi fal itu adalah luka di badan. Maka dia gambarkan suaminya, bahasanya suaminya adalah seorang yang kejam sama perempuan. Bahasa sekarang suka uh, biasa KDRT. Yeah. Biana bahasanya dia dalam sikapnya kepada suami, eh, kepada istrinya main pukul dan tenanan ya, dan serius memukulnya dengan keras maka terkadang kepala berdarah. Nah. Ya, terkadang pas dia marah, ya, kepala berdarah-darah, saja. Pemartan terkadang yang berdarah-darah adalah badan. Ya. Setiap kali dia marah, ngamuk, ya, tinggal uh, kemungkinannya kalau tidak kepala berdarah, badan berdarah-darah. Au jama'a lagi atau dia kumpulkan dua-duanya untukmu. Artinya marotan terkadang ketika dia ngamuk, dia ngumpulkan dua-duanya. Luka kepala dan luka badan. <laughs> Eh, Syadju itu ya, luka yang harus berdarah. Ya, tidak disebut syadjuk kecuali di kepala dan berdarah. itu sikap suaminya badannya. Tersinggung, wah sudah maka gampar, maka nempeleng dan seterusnya. Nah, ya, kalau tidak kepala berdarah-darah, badan berdarah-darah, kalau tidak lebih beruntung lagi kalau dua-duanya berdarah-darah. Wanita yang kedelapan. Suamiku almasu sentuhannya seperti sentuhan kelinci. Arnab, ya. <laughs> kelinci. ini yang dia maksudkan Bahasanya badannya itu krempeng. Ya. Badannya itu latifun. Badan yang ya, krempeng atau ya, lunak. Wawada iman nadifun. Dan dia namun setiap saat dia bersih badannya. Seperti kelinci. Ya, cakep, ya, bersih selalu kelinci itu. Badannya selalu bersih. Ya, ya namun kempeng dia dipegang tidak ada yang keras, semuanya lunak semua. Bau badannya bau badan zarnab. Zarnab satu jenis tumbuhan yang wangi baunya. Tak Takni yang dia maksudkan bahasanya bau badan suaminya itu harum. Artinya wanita ini dalam menyebutkan tentang suaminya kecuali pujian dan pujian ini mengandung bagusnya perilaku dan bagusnya akhlak. Ya demikian kita lanjutkan ba'dal isya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. <clears throat> Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah <clears throat> wa ala alihi wa sahbihi wa man bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca hadis Zara Selanjutnya Qalatita si'ah wanita yang kesembilan mengatakan suamiku tiang rumahnya tinggi. Imat artinya tiang ya, yang menjadi tumpuan tegaknya sebuah tenda. Dan jika tiang itu tinggi dan tinggi, maka ini indikator menunjukkan luasnya tenda dan besarnya. Fahia maka wanita ini mengisyaratkan bahasanya suaminya itu adalah orang yang banyak tamunya. Maka dia luaskan tak rumahnya untuk menyambut banyak tamu dan dia adalah seorang yang tawilu an-nijat yang panjang sarung pedangnya. An-nijat maknanya adalah sarung pedang. Alladhi yakunu fihi saifu. Ya, pedang itu ditaruh di dalamnya. Ya, berarti apa? Sarung pedang. Maka jika sarung pedang itu panjang, maka ini menunjukkan bahasanya orangnya tinggi. Karena tidak mungkin orangnya pendek, sarung pedangnya panjang, itu tidak mungkin. Karena orang yang pendek tidak mungkin, tidak mampu membawa pedang yang panjang. Dan ungkapan ini, sarung pedangnya panjang, itu juga kot terkadang menunjukkan makna seorang pemberani biasa digunakan oleh orang Arab terkadang dalam pengertian seorang pemberani. Dan dia adalah seorang yang eh, abu dapurnya menggunung. Abu dapurnya menggunung. Romat itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari api yang dinyalakan secara terus menerus di rumah itu dalam rangka memuliakan tamu yaitu dalam rangka masak untuk suguhan dan jamuan bagi tamu. Artinya dia mau mendeskripsikan bahasanya suaminya adalah seorang pemurah di mana api itu dinyalakan di rumah itu terus menerus karena tidak pernah berhentinya tamu. Ya, maka suaminya orang Arab biasa menyebut orang itu orang dermawan dengan sebutan menggunung abu ini, abu dapurnya. Karena jika abu dapur itu menggunung artinya banyak masa. Ya, jika banyak masa, artinya banyak tamu. Dan setiap kali ada tamu itu masa, berarti dermawan berarti dermawan. Maka menggunungnya Abu Dapur itu maknanya seorang yang dermawan. Dan dia rumahnya dekat dengan An-Nadi. Nadi adalah tempat duduk-duduk, ngobrol, yang biasa namun nadi itu yang biasa duduk di tempat itu adalah para pembesar-pembesar suku. Artinya e, dia letakkan rumahnya di tempat yang dekat dengan majelis, tempat duduknya, tempat kungkunya orang-orang wanadihim dan tempat nadi, nadi artinya tempat duduk-duduk. Hatta yarahu kullu wafidin sehingga rumahnya itu bisa dilihat oleh semua orang yang datang dan dia kemudian bisa mengampirkan orang yang datang di nadi itu ke rumahnya untuk dijamu dan disuku. Dan ini semua wakulu hadil ausaf dan deskripsi ini semuanya adalah pujian untuk suami. Suaminya adalah seorang tokoh di kaumnya. Ini dibuktikan dengan rumahnya tinggi di tradisi di masa silam ya, yang namanya e, tokoh kepala desa atau yang lain rumahnya tinggi-tinggi. Ya, tinggi luas. Kemudian suami ada seorang pemberani diungkapkan dengan pedangnya sarung pedangnya panjang. Suaminya ada seorang yang dermawan. Ya, dengan menggunungnya abu dapurnya dan suaminya adalah seorang tokoh sehingga rumahnya dekat dengan nadi dan orang yang rumahnya dekat nadi biasanya adalah elit satu kaum maka orang-orang elit yang statusnya tokoh pemuka posisi rumahnya di dekat nadi kemudian eh, wanita yang ke-10 mengatakan zauji malik ini, salah satu penjelasannya Maknanya adalah suamiku bernama Malik. Ini. Namun kalau di sini Syekh Abdul Razak memaknai Malik dengan makna bahasa, bukan nama orang. Ini. Malik artinya orang yang memiliki. Artinya ingdau syai'un azimun. Dia adalah seorang yang memiliki sesuatu yang besar yang dia miliki maka bisa diartikan suamiku namanya Malik. Dan dia disebut Malik karena besarnya apa yang dia miliki. Wama Malik, tahukah kamu siapa itu Malik? Artinya, malladhi yamlikuhu. Apa yang dia miliki? Maka Malik khairun min dalik. Suamiku Malik lebih baik daripada semua suami tersebut. Nah. Dia sangat bangga dengan suaminya. Dari sembilan suami-suami model suami yang disebutkan, suamiku yang paling baik. Itu khairon lebih baik daripada apa yang terlintas dalam benak kalian atau kepemilikannya lebih lebih baik daripada apa yang disebutkan oleh wanita yang kesembilan tentang suaminya. atau apa yang dia miliki lebih baik daripada apa yang aku deskripsikan kepada kalian saat ini. Karena hasakan wanita ini mengisyaratkan kalau suaminya punya khairat yaitu harta, kebaikan yang banyak maksudnya harta yang banyak. Dan dia hanya akan menyebutkan sebagian harta suaminya. Dia punya unta yang banyak, al-mabarik atau yang sering menderum Qalilatul masarih yang jarang-jarang digembalakan. Masarih adalah tempat di mana unta-unta itu pergi ke tempat itu untuk digembalakan. Dan dia deskripsikan e, bahasanya unta-unta itu jarang digembalakan mengisyaratkan kalau suaminya adalah seorang yang banyak tamunya. Walidhalika oleh karena itu maka dia pertahankan sebagian ontanya di tempat dia menderum hatta yang takis sehingga dia bisa memilih dari ontanya itu mana yang enak untuk disembelih dalam rangka memuliakan tamunya. Maka jarang di dibawa ke padang gembalaan namun dibiarkan di rumah tujuannya jika datang tamu maka menjadi budaya suaminya akan motong unta. Kan motong unta, cari unta yang enak dagingnya masih muda, itu yang akan dipotong oleh suaminya untuk memuliakan tamu yang datang. Oleh oleh karena itu sampai-sampai ini telah jadi budaya yang ma'ruf yang dikenal di antara para untanya. Idza sami'na sautal mizhar maka jika unta-unta milik suamiku mendengar suara mizhar, ya, mizhar e, terjemahnya dalam bahasa Indonesia kecapi alat musik, kecapi nggak tahu kecapi itu seperti apa bentuknya. Satu alat musik. Aikonna maka ya, unta-unta ini yakin annahuna hawalik kalau dia akan mati disembelih. Itu telah menjadi Ya, satu hal yang maklum di kalangan unta-unta. Unta-untanya. Wah ini kok ada tamu. Ketika tamu datang disambut dengan alat musik. Kecapi dibunyikan. Wah ketika di depan rumah kok terdengar alat musik pertanda tamu datang. Wah sudah. Ya, siap-siap salah satu kita dipilih untuk ya, jadi ya, sembelihan. Mizhar adalah salah satu alat musik. Alatul lahwi itu alat musik. Rubama boleh jadi alat musik ini dibunyikan di rumah orang ini ketika datangnya tamu. Makna kalimat bahasanya onta-onta jika mendengar suara alat musik ini maka dia memastikan bahasanya dia akan disembelih akan disembelih di antara onta-onta tersebut ada don sejumlah onta dalam rangka memuliakan para tamu yang datang. Kemudian ya, yang jadi pokok cerita adalah Ummu Zara' yang merupakan wanita yang ke-11. Ummu Zara' mengatakan suamiku namanya Abu Zara'. Maka dia sebutkan suaminya dengan kunyahnya Abu Zara' untuk mengisyaratkan kepada mengisyaratkan kemuliaan sang suami dan kelebihan dan keunggulan yang berbilang yang ada pada suaminya yang akan disebutkan oleh Ummu Zara sebagiannya. Tahukah kamu siapa itu Abu Zara? Ya, maka didatangkanlah gaya bahasa ini itu pertanyaan sebagai pengantar untuk apa yang akan disampaikan oleh Zara. Anasa min huliyin udun, udunaya Anasa dari kata-kata naus Naus artinya huwa harokatu kulli syai'in ini ya, dia adalah gerakan segala sesuatu mutadilin yang sesuatu tersebut ya, menjulur ke bawah. Menjulur ke bawah semacam anting-anting atau yang lainnya. Anting-anting yang ada apa? sesuatunya yang digantungkan, gerak ya, gerak-gerak maka ini anting-anting yang ini lingkaran kemudian dikasih apa gitu ini boleh jadi kasih benang kemudian nanti dikasih habis itu benang itu dihubungkan dengan eh, apa permata atau yang lain nah, dia mutadilin sesuatu yang menjulur ke bawah dalam bahasa Arab anasa maknanya harroka takni yang dimaksudkan oleh Umuzara bahasanya suaminya ini memberikan kepadanya perhiasan yang dia letakkan di dua telinganya. Dan kalimat dalam kalimat ini terdapat isyarat akan adanya berbagai macam perhiasan yang dilimpahkan, yang berlimpah diberikan kepada si istri karena suami seorang yang dermawan. Ya, maka kalau berarti terjemah letter Anasa dia menggerakkan, menggerak-gerakkan min huliyi perhiasan yang terletak pada dua telingaku. Artinya dia maksudnya menggerakkan di sini memberikan. Memberikan anting-anting sehingga akhirnya anting-antingnya bergerak-gerak karena ya, telinganya telah dipasang anting-anting maka dia akan gerak-gerak ketika jalan dan yang lainnya. Kemudian Abu Zar itu memenuhi min syahmi lemak adud daya lengan atasku. Artinya Abu Zar ini memuliakan istrinya dengan makanan dan makanan. Sehingga jadilah badannya menjadi badan yang sehat dan penuh gizi. Kemudian Abu Zar menyebutkan secara khusus lengan atas di bidikir disebutkan secara khusus. Kenapa? Ya, itu yang disebutkan pertama kali karena itu adalah bagian badan yang pertama kali tertuju padanya pandangan. Dan jika lengan atas itu gemuk, maka itu bukti kalau seluruh badannya gemuk. Nah, ini, ya, maka bukti seorang itu gemuk dan tidak cek lengannya, kalau lengan atasnya. Kalau lengan atasnya itu sampai uh, dagingnya sampai turun ke bawah, nah kulitnya sampai menjulur ke bawah, nah itu orang yang kegemukan. kita kita lihat orang-orang yang kegemukan, nah itu sampai ya, lingkaran lengan atasnya itu ya, lingkarannya ya, lingkaran ya, panjang. Kemudian wa bajahani fa bajahat ilayya nafsi. Bajaha artinya faraha. Farahani dia membuat aku gembira, membuat aku happy, membuat aku enjoy. Wawasa'a alayya. Dia memberikan kelapangan dan kelonggaran. Apa-apa boleh, apa-apa disediakan. Wa atrafani. Dia memberikan kemewahan untukku. Fil bait di rumah. Maka bajahani dia membahagiakanku fabajahat ilayya nafsi maka hatiku pun bahagia. Wajadani fi ahli gunaimatin bisyikin. Dia jumpai diriku pertama kali di awal pernikahan atau sebelum menikah. Abu Zar itu menemukanku fi ahli hunaimatin. Di tengah-tengah satu keluarga yang miskin. Yang cuma punya sedikit kambing. Karena orang kaya di masa silam itu punya unta. Kalau dia pemilik kambing artinya orang miskin. Pemilik kambing artinya orang miskin. Pemilik unta banyak ah, artinya orang kaya. Maka aku berasal dari keluarga pemilik beberapa ekor kambing. Artinya berasal dari keluarga yang miskin bisikin dalam kesusahan. Tak Takni yang beliau maksudkan, Abu Zar ini menjumpai istrinya ini berasal dari satu keluarga dan tidak ada pada keluarga Ummu Zara kecuali sedikit kambing, artinya miskin. Kalau miskin, balhum fi jahdin wa ta'abin. Maka keluarganya adalah keluarga yang dalam derita dan capek dengan uh, dinikahi oleh Abu Zara faja'alani maka dia jadikan aku dia pindahkan aku fi ahli sahilin sahil itu suara kuda ya, suara kuda bahasa kita ringkian nah itu sahil maka ahli sahilin artinya pemilik kuda Eh, pemilik kuda artinya orang kaya. Orang miskin pemilik keledai. Orang miskin itu pemilik keledai. Fanakalani Abu Zara, eh, Abu Zara memindahku min hadhil hali dari keadaan susah dan miskin sehingga jadilah aku bagian dari orang kaya pemilik kuda Wa atitin Atitin maknanya marahil ala titakunu alal ibili. Keranjang yang ada pada unta. Dan ini adalah indikator banyaknya kekayaan, banyaknya kebaikan, harta yang tuhmal alaiha, yang dibebankan dan diletakkan di situ, di keranjang-keranjang itu. Wada isin, da isin artinya hasil pertanian. Ai ingdahum uh, eh, da isin artinya ingdahum man yahsudu azara. Ya, pekerja ya, dais artinya man orang yang memanen hasil pertanian, memanen gandum, memanen jagung, ya, gandum syair dan yang lainnya. Dia artinya dia punya budak yang dipekerjakan khusus untuk ngurusi dan ngurusi lahan pertaniannya bahkan bagian khusus manen. Artinya sawahnya demikian banyak. Selesai bagian sini panen, pindah sini. Selesai sini, pindah sini. Selesai sini, pindah sini. Selesai sini, pindah sini. Sini selesai, sini panen lagi. Nah. Sehingga ada petugas khusus cuma ngurusi kegiatan memanen. Artinya berarti sawahnya banyak. Munakin iya, Munakin artinya pembersih, art, maksudnya Abu Zara itu punya budak yang tugasnya membersihkan biji-bijian iya, dari di, mengkelupas biji-bijian Ya, kalau gabah maka yang ditugas untuk e, menggilingnya sehingga jadi beras. Artinya Abu Zar itu punya banyak pembantu dan pekerja. Fa'ingdahu di sisi Abu Zara, aku lu aku berkata-kata fala uqobbah dan aku tidak pernah dicela. Artinya aku dimuliakan. Aku punya kedudukan dan kedudukan yang terhormat di sisi suamiku. Dia seorang yang memuliakan istri. Umu Zara ini cerewet, banyak ngomong, Abu Zara tidak banyak komentar. Lidalika oleh karena itu, eh, aku bisa ngomong, maka tidak ada satupun orang yang menghinakanku atau berbuat jelek kepadaku. Ini bukan hanya di depan Abu Zar, namun di depan orang-orang yang lain. Karena status istrinya Abu Zar, dia jadi wanita terhormat. Ngomong di mana-mana, tidak ada yang komentar negatif. Karena ini istri wanita laki-laki terhormat. Wa arkudu dan aku tidur fa'atasobbahu eh, maknanya aku tidur, lantas aku ber, menjumpai waktu pagi dalam keadaan umurun tayyibah, dalam se semua urusan beres. Betul-betul dimuliakan. Bangun-bangun semuanya sudah beres. Pembantunya sudah masak, ini sudah, ini semuanya sudah rapi. Ini, dikerjakan siapa? Pembantu dan budak-budaknya Abu Zara. Maka tugas istrinya cuma tidur. Ya bersolek dengan suaminya, untuk suaminya dan seterusnya. Fa'asrabu mahu Dan aku minum mahu sehingga aku puas minum. Aku minum apa yang aku inginkan dari berbagai macam minuman sehingga aku artawi hilang dahaga, puas minum. Ummu Abi Zar'in kemudian dia menceritakan ya, ibu mertuanya Ummu Abu Zar'in ibunya Abu Zar' Fama Ummu Abu Zar'in Tahukah engkau gimana ibu mertuaku? Ya, ibunya Abu Zara. Hukumuha rodahun. Artinya, ahmaluha Ya. Wa a'daluha alati tuja'al fi alam ti'ah. Di ahmal dan a'dal maknanya adalah di alat itu ja'al fi alam ti'ah, tempat untuk letak barang-barang. Maka tempat wadah barang-barang boleh jadi kentong, boleh jadi yang lainnya, keranjang dan sebagainya Itulah ahmal dan a'dal, semuanya adalah wasiah luas-luas, besar-besar, kentongnya kentong yang besar. Ini keranjangnya keranjang yang besar. Ini dan keranjang dan wadah yang besar menunjukkan banyaknya barangnya. Dan rumahnya ibu mertuaku itu luas. Fasah artinya wasik luas. Kemudian dia cerita tentang anak tirinya. Jadi dia dinikahi oleh Abu Zar dalam keadaan dia duda punya anak Ibnu Abi Zar'in. Anaknya Abu Zara. Tahukah kamu bagaimanakah anaknya Abu Zara? Majauhu tempat duduknya, tempat tidur anaknya Abu Zara itu kamasali syatbatin syatbah adalah ma syutiba minal jaridi wa wa sa'fuhu apa yang uh, anyaman daun ya, pelepah korma ya, tentu pelepah korma itu ada daun-daunnya ya, maka daun-daunnya itu yang diambil sa'fuhu ya, sa'ab ya, daun pelepah korma Artinya fatani maka yang dia maksudkan anna majja'ahu alladhi yanamu fihi. Tempat tidur anaknya Abu Zara ya, Fisirori ketika dia masih kecil Kakater itu seperti ukuran Masalli syadbatin wahidatin Itu seperti ukuran keranjang <clears throat> Satu syadbah yeah. Seperti keranjang yang terbuat dari daun pohon kurma. Kita lihat uh, sarah yang lain. Maja artinya marqat, tempat tinggal atau tempat tidur, Maudi naum, masal, bifatil mim, mimnya di Senya juga di artinya al-maslul. Sesuatu yang terhunus, sesuatu yang terlepas. Syatbah bifatishin, sukunita, masyutiba, syutiba maknanya sukka yang dibelah min jaridin nakhli e, jarid pelepah pelepah korma nah pelepah korma jika sudah dibelah itu namanya sa'fu Wal makna dan maknanya bahasa yang tempat tidur anaknya Abu Zar yang masih kecil itu qadar mayusalu minal hasir. Itu seukur ye, ye, seukur tikar yang besar. Seukur tikar yang besar. Ye, potongan dari tikar Artinya ya beko maka nuhu fariha. Artinya tempat tidurnya itu lebar, bisa gulung-gulung. Ya, karena jatah satu anak itu seukur anak yang masih kecil yang masih bayi seukur satu tikar. Artinya longgar, artinya rumahnya besar, artinya tempat tidur anak-anak itu nyaman ya, anak-anaknya tidur tidak seperti apa, ya, ikan ditata yang pas. Ya, ini jejer, isi jejer sampainya, ini jejer sampainya Tidak seperti pindang ditata. Ya. Namun satu satu anak jatah space-nya luas. Jatah space-nya luas, dia bisa gulung-gulung seenaknya. Ya tadi syatbah berarti masyutiba minal jarit, jarit pelepah kurma, sutiba yang dibelah. <clears throat> Setelah pelepah kurma itu dibelah, dianyam jadi eh, jadi tikar. Nah, seukuran itulah tempat tidurnya anaknya Abu Zar yang masih sirar, yang masih kecil. Watushbi'uhu dan yang mengenyangkan, yang membuat kenyang si anak <clears throat> adalah hasta jafrah. Jafrah adalah al-ungsa min auladil ma'zi. Auladul ma'zi anak un, anak kambing, unta betina. Cukup kenyang dengan hastanya anak kambing. Tak ni maksudnya anaknya Abu itu makannya sedikit dan orang Arab memuji anak yang makannya sedikit. Anak perempuannya Abu Zar, <clears throat> tahukah kamu bagaimanakah anak perempuannya Abu Zara? Tau tau abiha manut sama bapaknya, manut sama ibunya. yeah, <clears throat> betapa bahagianya. Yeah, yeah kaya, anaknya manut-manut lagi kan. Tentu hidup yang membahagiakan. Ya, makanan tercukupi, kekayaan berlimpah ruah, dihormati, ngomong ya, sak sakarpe tidak ada yang musik. Nah, punya anak manut-manut lagi. Ya. bintun mutawi atau dia adalah anak perempuan yang manut. Artinya akhlaknya itu baik dan indah. Dia taat pada bapaknya dan ibunya. Mil'u kisaiha sepenuh pakaiannya. Artinya anak perempuannya Abu Zara itu tidak kurus. Oleh karena itu maka dia memenuhi pakaiannya. Ya, kalau kita bilang ya, bajunya sesek, ya. sesek kenapa? Karena gemuk. Ya. Tamlau libasah Kenapa demikian? Kenapa dia gemuk? Likauniha amadan. Karena anak ini hidup dalam kesenangan. Gimana tidak gemuk? Makmur. Ya. Bapaknya orang kaya. Ghaidu jaratiha. Ya, yang ini bikin marah dan tidak suka tetangganya. Lima hiya alaih karena kondisinya kondisi ekonominya min khairin wa ni'matin berada dalam kebaikan dan nikmat. Budak perempuan Abu Zar, tahukah kamu bagaimanakah budak perempuan Abu Zar? La tabuthuh hadithana tabthitha. Dia tidak pernah menyebar-nyebarkan pembicaraan kami kemana-mana. Artinya, Budak perempuannya Abu Zara itu memiliki sifat terpuji dan akhlak yang baik. Dia tidak me menyebarluaskan berita rumah dan rahasianya. Wala tunakis tunakithu miratana tangkitha. Maknanya dia tidaklah membongkar-bongkar, mengecek-ngecek barang-barang kami dan kebutuhan kami dan tidak mengambil darinya sedikit pun wala tamla'u bainana ta'shisha ya, maknanya annah bahasa budak tersebut ya, mu'taniyaton perhatian dengan peduli dengan ke, eh, dengan peduli yang faiqah yang luar biasa, peduli dengan kebersihan rumah dan watartibihi dan menata rumah. Kemudian Ummu Zar mengatakan, satu ketika Abu Zar pergi, wal autabu tum khadu, Artinya Abu Zar itu pergi di satu hari, di waktu di mana di waktu itu banyak susu, di embing-embing al-masyiyah binatang ternak. Maka Abu Zar berjumpa dengan seorang perempuan bersamanya dua anak Ya, yang dua anak itu adalah anaknya bukan anak orang lain yang dua anak tersebut seperti dua ekor macan kumbang yang main-main ya, minta di khasriha dia main-main di bawah pinggang ibunya bi rumana tai tain Ya, rumana bentuk musana dari ruman. Delima artinya. Ya, main-main dengan dan yang dimaksud dengan dua delima ini adalah maaf, maaf payudaranya. Ya, maaf maaf, ini maksudnya payudara wanita tersebut payudara yang indah. Maknahu analaha nahdain hasanain. Dia punya e, dua payudara yang montok dan bagus. sahira ini masih kecil bentuk payudaranya karumanatain seperti dua delima. Ya, maka satu hari e, Abu Zara pergi keluar rumah, ketemu dengan seorang perempuan dua punya dua anak dan Abu Zara tergoda dengan perempuan tersebut tergoda dengan perempuan tersebut karena keindahan payudaranya payudara perempuan itu Lakya imra'atan jismuha mumtali'un dia berjumpa dengan seorang perempuan yang gemuk dan budaya orang Arab wanita yang cantik adalah yang gemuk wanita itu cantik kalau gemuk. Dan dua dan wanita yang gemuk ini punya dua anak yang masih kecil. Ya, ya, yang di bawah pinggangnya yang dia ketika itu main-main dengan payudara ibunya. Yang payudara itu montok seperti delima. Fa fatanathu al-mar'atu. Wanita ini menggoda Abu Zara dan hatinya pun terkait dengan si wanita. Akhirnya fatallaqani Ummu Zara atau Abu Zara menceraikanku karena mau nikah dengan wanita itu. Artinya setelah aku berada, aku hidup dalam berbagai macam kenikmatan, suamiku menceraikanku tatkala dia tergoda dengan wanita itu. Dia menceraikanku karena mau menikahinya. Ya, namun Ummu Zara meskipun diceraikan oleh suaminya, dia tetap cinta sama suaminya. Karena kebahagiaan yang dia dapatkan ketika hidup bersama suaminya. Dia cinta sama suaminya. Oleh karena itu, ma'a meskipun Ummu Zara ini dicerai dan dia cerita setelah dia dicerai, dia tidaklah menyebutkan tentang suaminya kecuali hal-hal yang positif. Ini cerai yang ya, ujungnya indah, kan? Ya, banyak cerai itu ujungnya ya, permusuhan. Kalau ini perceraian Abu Zar dan Ummu Zara tidak demikian. Padahal Obama banyak sekali nasihat kathirun minal mutallaqat. Banyak wanita yang dicerai itu lupa dengan sikap-sikap yang indah yang dimiliki oleh suaminya. Sehingga kalau cerita suaminya maka tidak ada yang bisa disebutkan kecuali sisi-sisi negatif saja. Itu umumnya perempuan yang atau banyak dari perempuan yang dicerai. Ya, namun Ummu tidak. Ya. Kemudian Uzar menceritakan setelah dicerak oleh Abu Zara, aku nikah setelah dicerak oleh Abu Zara dengan rajulan sarian, yaitu seorang yang mulia. Rokibah syarian, syarian artinya kuda yang besar, dia naiki kuda yang besar. Wa akhoda khotiyan. Dan dia mengambil khotiyan, khotiyan maknanya romhan tombak. Dia mengambil tombak artinya dia adalah seorang yang pemberani, Mukotala seorang yang ya, bisa kelahi ya, mujabahah ya, semakna dengan mukotalah ya, seorang yang ya, pandai berperang wa aroha alayya na'aman thariya dan dia menyamankan memberikan kenyamanan alaya untuk diriku naaman dengan binatang-binatang dan tang, ternak tarian yang banyak Aku mani dia muliakan aku bihumrin naami dengan dengan binatang-binatang ternak dan dia berikan untukku mingkuli raihatin dari setiap parfum zaujan sepasang Takni artinya annahu akomaha. Sang suami yang kedua ini memuliakan Ummu Zara. Berbuat baik kepadanya. Falam yukasir dan tidak melakukan taksir. Tidak pernah e, ceroboh terhadap istrinya. Fisyain dalam apapun. Betul-betul memuliakan e, istrinya. E, oleh karena itu ketika dia memberikan ngasih hadiah parfum maka tidak hanya tidak hanya satu buah tidak hanya sebuah namun sepasang dua artinya pemberiannya berlimpah bukan ngirit dan pas-pasan Wakal dan dia suamiku yang kedua mengatakan makanlah wahai Umuzara artinya makanlah makanan yang kau sukai Wamiri berikanlah makanan pada keluargamu. Artinya berikan juga pada keluargamu. Artinya suami yang kedua ini, fahadah yaitu ini menunjukkan bahasa suami yang kedua ini adalah seorang yang dermawan bersama Ummu Zara, seorang yang berbuat baik kepada Ummu Zara dan demikian juga berbuat baik kepada keluarganya Ummu Zara. Seandainya aku mengumpulkan segala sesuatu, maka pasti akan dia berikan kepadaku. Ya. Atau seandainya ya, meskipun suami yang kedua itu baik, ya, dia katakan tetap lebih baik Abu Zara. Ya, karena Abu Zara suami yang pertama, itulah yang lebih berkesan pada hati banyak wanita. Falau jama'tu kula syai'in a'tanihi, seandainya aku kumpulkan semua pemberian suamiku yang kedua kepadaku, ma balagha asrar aniyati abizarain maka itu tidaklah sampai e, ember kecilnya Abu Zara. Tidaklah sampai ember wadah yang paling kecil yang dimiliki oleh Abu Zara. Artinya seandainya aku kumpulkan semua yang diberikan oleh suami yang kedua ini kepada aku dari berbagai macam barang itu tidak akan sampai akolamanil tuhu kadar minimalis yang aku dapatkan dari Abu Zara. Maka ini adalah pujian balirun, ya, pol-polan, ya, ya, pujian yang maksimal dari Ummu Zara kepada suami pertamanya Abu Zara. Dan ini adalah madhon, sanjungan yang luar biasa untuk Abu Zara. Inilah cerita panjang, ya, cerita panjang ya, yang diceritakan oleh Aisyah kepada suaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul mendengarkan dan menyimak dari awal sampai akhir. Setelah itu ibunda Aisyah mengatakan, lantas setelah ya, Aisyah selesai bercerita dan Nabi faham ceritanya sehingga bisa ngasih respon yang cocok dan nyambung. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada Aisyah, kuntulaki ke ka Abi Zar'in li umu Zar'in. Aku denganmu seperti Abu Zarah dengan Ummu Zarah. Yatahadatu huna maka di sini Nabi sallallahu Alaihi Wasallam membicarakan satu bagian tertentu yaitu keadaan yang enak, keadaan yang baik yang didapatkan oleh Ummu Zarah dari suaminya berupa kedermawanan, kebaikan, husnul ta'amul, pergaulan yang baik, dan kedudukan yang mulia yang didapatkan oleh Ummu Zara ya, pada suaminya sebelum diceraikan oleh Abu Zara. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku denganmu seperti Abu Zara dengan Ummu Zara bedanya aku tidak ya, bedanya dalam masalah cerai tanpa menceraikan. Wala hadis dan hadis ini dibawakan oleh At-Tirmidzi di sini untuk menjelaskan bagaimanakah Nabi itu mu'anasah, membuat nyaman istri-istrinya. Dan Nabi membuat nyaman istrinya itu dengan berbagai model cara, sawa'un sama saja, yaitu terkadang ngobrol, berbincang dengan istrinya, bima dengan dengan pembicaraan yang membuat dia nyaman dan eh, atau dengan cara yang lain metode yang lain yang ada di sini yaitu sama mendengarkan cerita istrinya atau memberikan komentar yang indah yang menyenangkan pada cerita yang disampaikan oleh istrinya dan ini diantara bentuk mu'anasa mendengarkan cerita kemudian komen yang nyambung kalau komennya nggak nyambung nah itu bukti kalau tadi tidak tidak didengarkan. Komen yang nyambung dan itu menyenangkan. Itu komen yang nyambung dan menyenangkan. Tidak kemudian dikomentari, wah terlalu panjang ceritanya sampai aku bosan. Nah ini kan artinya komen yang tidak menyenangkan. Namun atalik al-jamil, ya komentar yang indah, yang menyenangkan pada cerita yang disampaikan oleh istrinya. Ya, ya demikian uh, namun saya rasa tidak perlu kita baca ulang uh, matannya cukup dengan kita baca tadi uh, eh, sarah yang telah kita baca yeah, demikian yang kita baca dan kita kaji kita telah ada kesempatan malam hari ini wassalamualaikum ala wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam arda'ana alamin subhanaka allahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik